Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Kemudian halaman ketujuh dari kitab Al-Muyassar, yaitu masih pembagian jama' Pada jenis yang pertama telah kita bahas yaitu jama' mudhakar salim. Kemudian yang kedua adalah jama'ul mu'annats salim yaitu jama' mu'annats salim. Apa itu jamak mu'anas salim? Jam'ul mu'anas salimu huwa ma dalla 'ala al bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirihi. Jamak mu'anas salim adalah isim atau kata benda yang menunjukkan jamak, yaitu menunjukkan lebih dari dua. Dengan menambah huruf alif dan ta pada akhirnya, yaitu pada isim mufrodnya. Misalnya contohnya, solihatun menjadi solihatun dengan menambah alif dan ta. Cara membuatnya adalah pada kata mufrad solihatun taknya dihilangkan. Kemudian ditambah alif dan ta pada akhir isim mufrad tersebut. Kafirotun menjadi kafirotun. Hasanatun menjadi hasanatun mubalighatun menjadi mubalighatun. Solehatun, seorang wanita yang soleh. Kafiratun, seorang wanita kafir. Hasanatun, kebaikan. Mubalighatun seorang mubalik wanita. Kemudian at-tamrin latihan nanti dikerjakan ijual jam'an muannasan saliman. Jadikan kata-kata berikut ini menjadi jamak mu'anat salim. Sayyi'atun, kejelekan, jannatun, syurga atau kebun, makhlukatun, makhluk, musyrikatun, wanita musyrik, mukminatun, seorang wanita mukminah, zalimatun, seorang wanita yang zalim, alimatun, seorang wanita alim, sabiratun, seorang wanita yang sabar. Kemudian pada PR eh, pada tugas berikutnya ij'al mufrodan. Jadikan kata-kata berikut ini menjadi mufrod, yaitu menjadi isim mufrod. Mujtahidatun. Hayawanatun. Onitatun. Hafizatun. Solihatun. Kasiatun. Ariyatun. So'imatun. Pada jamak mu'anat salim ini, kita jadikan isim mufrod. Mujtahidatun artinya seorang wanita, para wanita yang bersungguh-sungguh. Hayawanatun ya, binatang-binatang. Qanitatun para wanita yang taat. Hafidhatun, para wanita yang menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Solihatun seorang wanita yang soleh. Ya para wanita yang soleh